Pagi Pak William Iya, pagi Bu Komentarnya ya? <clears throat> Nggak ini udah memang sulit ya di Indonesia ya Tujuannya sebenarnya bagus itu Sebenarnya untuk di pemekaran kan tadi rencananya supaya pemerintah eh, Pemerintah daerah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat ya Lebih fokus Lebih fokus untuk mensejahterakan rakyat gitu Arahnya ke sana cuma ini masalah banyak ini daerah yang sebenarnya tidak begitu bisa mandiri ya dipaksakan pada akhirnya menjadi beban pusat keuangan pusat terus yang kedua banyak timbulnya kekerasan itu yang mikirin dinasti mereka aja kantong mereka bukan mikirin ah, gitu jadi menyimpang itu yang mbak disayangkan Ah, saya rasa nggak usah lah, nggak usah dibakar-bakarkan lagi lah itu. Ah, Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak William, Pak Hendro pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, halo. Sil ya, silakan komentar Anda Pak Hendro. Menurut saya sih boleh-boleh aja dimekarkan, jadi kecil-kecil lebih gampang diurusnya. Cuma mesti ada orang seperti Jokowi dan Ahok jadi dimekarkan itu ada Jokowi-Jokowi lain, ada Ahok-Ahok lain, baru Indonesia bisa maju. Kalau nggak Indonesia terpuruk, yakinlah, percayalah. Mesti ada Jokowi dan Ahok yang baru ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Pak Gilbert, pagi. Ya, kita justru kekurangan kan manusia seperti Ahok gitu, yang mau bekerja Ya kan, kalau kita mekarin begini kan berarti birokrasi tambah banyak. Kita pusing sama birokrasinya ini kan. Sama juga kita memberikan makan kepada maling-maling semua ya kan. Dengan mengatasnamakan rakyat, ya kan, rakyat supaya sejahtera, bla bla bla bla bla. Ya kan, untuk mereka semua itu. Ya kan, gitu aja deh, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Ya Pak Henry, selamat pagi lagi Mbak Ya kembali lagi DPR eh, kita ini kayaknya nggak ada kerjaan Coba tolong diperhatikan rakyat lah Daripada pemekaran-pemekaran biaya tinggi lah gitu keluar Lebih baik itu rakyat sejahterakan Pendidikan digratiskan Kesehatan untuk rakyatnya digratiskan juga Kalau ada sakit ada apa Dan baca undang-undang dasar 45 Itu wakil rakyat kita itu Jangan pemekaran-pemekaran itu uangnya nggak jelas Satu itu Kedua kan kita harus fasilitas semuanya disiapkan lagi Saya cuma minta dong anggota DPR diperhatikan ini Untuk pendidikan anak-anak kita Kesehatan warga negara Indonesia yang tidak mampu itu Tolong, tolong, di lagi Nggak usah mereka memikirkan pemekaran Uang lagi buat kantong mereka lagi yang ada itu Makasih Terima kasih Pak Henry Selamat pagi Pak Edi Selamat pagi Eh, mbak ini akal-akalan politik kok dengan mutar banyak mutarnya daerah so, mereka harus menambah wakil-wakil rakyat di mana dan alokasi dananya akan bisa dibagikan buat mereka untuk kampanye dan partai akhirnya cukup rakyat akhirnya paling berat, terima kasih terima kasih Pak Edi kita ke Pak Sam selamat pagi Pak Sam komentar Anda nih Ya, sebenarnya begini. Nah, nggak layak gitu. Nah, negara nggak efisien gitu. Bikin banyak birokrasi, gaji tinggi, ya kan? Nggak, aslinya nggak ada. Jadi seharusnya gubernur dan bupati yang ada itu seharusnya mengefektifkan sehingga tidak terjadi pemekaran terus-menerus bekerja secara efektif dan efisien supaya orang merasakan manfaatnya karena ada daerah memang yang, yang kurang dijangkau oleh pemerintah bupati dan gubernurnya ada sekarang maka mereka menuntut pemekaran semuanya padahal pemekaran itu membuat negara nggak efisien bikin banyak birokrasi bikin banyak pegawai yang harus digaji akhirnya dana ke masyarakat itu menjadi kurang karena harus gaji pegawai membengkak coba di China dan India itu pemerintahan sangat efisien jumlah penduduk sangat besar tapi jumlah pegawai tidak banyak gitu itu ada komentar dari saya Pak Arifin, selamat siang yang Ibu saya kalau lihat ya Indonesia ini boro-boro dimekarkan, dimekarkan saya dulu aja waktu kita zaman 27 provinsi aja kelihatannya menjaganya udah susah ya DPK ini, DPRD, DPK nah sekarang sudah 33 puluh 34 ya nah sekarang mau dimekarkan lagi menurut saya sih itu menambah birokrasi seharusnya dalam satu provinsi itu kayak misalnya ada luasnya memang besar memang kan yang dibutuhkan hanya mutasinya ditambah ngapain nah, provinsi yang ditambah menurut saya itu sangat tidak efisien dan menurut saya yang menjadi PR Republik Indonesia ini bukan provinsinya ditambah segala macam tetapi adalah orang-orangnya birokrat-birokratnya itu pekerjaan mereka itu harus jauh lebih baik mereka peduli dengan masyarakat dan kalau sekarang DPRD pun ikut mengusulkan seperti itu ya saya kira sih DPRD ini kayaknya sudah punya pilot project lagi. Mungkin kalau ada provinsi baru kan otomatis kan ada proyek baru ya. Dan itu menjadi sumber eh, menurut saya sih ya saya sih sudah ada negatif ya karena mereka itu sudah tidak punya eh, bernegarawan itu sudah menjadi tanda tanya bagi kita. Jadi menurut saya sih memang itu sangat mubazir, memang itu tidak perlu kalau saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin, Pak Rohman, selamat siang. Siang Mbak Dona. Komentarnya nih Pak. Komentar sementara lampu mati Depok. <laughs> Oke. Apa lagi nih Pak? Nah, tentang pemekaran wilayah. Yang satu hal yang pasti diuntungkan adalah partai politik. Misalnya ada kabupaten baru di dimekarkan Berarti ada bupati baru Bupati dominan dari berasalnya dari partai politik Walaupun dari independen juga bisa Itu bupatinya DPRD-nya Berapa orang Semuanya dari partai politik Dan mereka semua ini gajinya dari APBN, Mbak Dona Duitnya rakyat Itu tadi 65 daerah baru berapa yang disedot sama mereka dan yang yang sudah yang sudah ada aja itu yang efektif cuma 20 persen Depok ini juga termasuk daerah pemekaran hmm. jadi yang diuntungkan partai politik ini susah kalau kita wakil-wakil kita kayak begini susah seumur-umur rakyat kita semoga Mbak Dona enggak <laughs> baik terima kasih Pak Roman Pak Wio selamat siang ya selamat siang Mbak silahkan pak nggak apa-apa gitu loh nggak apa-apa kali dibuat lebih mandiri kan tapi yang ngurus mesti cinta rakyat cinta daerahnya jadi jangan makan sendiri harusnya gitu tuh jadi artinya kan perlu ada seleksi seleksi yang benar seleksi yang benar di mana di uh, wakil rakyatnya jangan asal yang punya orang masuk wakil rakyat kita musuh peti ya akhirnya mereka kerjanya untuk berikan poin dulu kan di awal tahun baru nyari untung korupsi tapi menurut saya punya, perlu ada seleksi. Ini nggak apa-apa sih banyak daerah, tapi mesti memperkuat dipilih orang-orang yang, integra, yang integrasi, kayak si Ahok sama Jokowi gitu loh. Ya kan mereka kan benar-benar oke gitu loh. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Oh ya saya cari juga nih, pernah mau bikin usaha di, di Lampung. Ya kan belum apa-apa, oh, minta ini, minta ini gitu. cari tanah aja udah ada ah, orang-orang yang pengen eh, buangnya. Belum bikin diri ini, bikin diri akhirnya udah saya nggak jadi aja. Itu akan kayak gitu tuh kalau nggak dikasih daerah. Padahal saya mau bikin usaha kan untuk membangun daerah sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Wio. Pak Andre, selamat siang. Ya, ini kan karena uh, barisan uh, sakit hati aja yang bikin pemekaran provinsi baru ya karena kalah dalam pilkada di katakan di Gorontalo atau di Sulawesi Selatan kemudian uh, ini ah kita bikin dua aja lah provinsi Indonesia Sulawesi Selatan ini pecah ini barisan yang begini-gini nih yang ya gubernur pun udah cukup uh, tugas gubernur kan uh, ya saat ini ya kalau memang gubernur yang nggak sanggup ya gubernur yang mundur bukan daerahnya yang dimekarin Pak jadi yang mundur ah, ini kan hanya ah, menambah pengeluaran pemerintah aja buat gaji aja kan uh, Coba satu gubernur aja kalau gajinya 200 juta ah, kalau 8 8 gubernur berapa lagi uh, pemerintah harus mengeluarkan nah ini kan pemborosan pemborosan di pengeluaran daerah jadinya begitu ya saya rasa nggak kayak pemekaran di Banten lah itu mana yang ada hanya korupsi Wah, provinsi Banten ya udah gitu aja bu baik